Kembali di subuh Senin ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa sama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sumber ajaran Islam yang kedua yang harus kita pelajari adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil jaza amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi ini kita memasuki bab yang baru bab yang ke-45 ya dari kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah. Kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Imam Tirmidzi. Kita sampai di bab yang ke-45 Babu majaa fi bukai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang berkaitan tentang menangisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat ya sering bergaul dengan Nabi, sering berkumpul dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka sering melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis ya. Di antaranya ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menangis karena faktor anak laki-laki beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ya menangis karena mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangis ketika sholat, ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memiliki watak sama seperti watak manusia, memiliki uh, sifat sama seperti sifat manusia pada umumnya. Ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, beberapa kali sering kelihatan oleh sahabat menangis ya. Nabi juga Shallallahu alaihi wasallam ya, pernah pingsan ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam keadaannya sifatnya seperti sifat manu, manusia ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sakit, pernah pingsan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidur, makan, minum, ya, kemudian buang hajat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia, ya, seorang manu manusia. Kemudian Nanti kita akan menyebutkan ya sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena apa. Ya. Dan tentunya tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena tangisan yang sia-sia, bukan tangisan yang tidak ada faidahnya, ya. atau sebabnya karena sebab maksiat. Ya. Contoh misalnya seseorang yang pacaran, ya. seseorang yang pacaran, kemudian diputuskan oleh pacarnya kemudian dia menangis ya ini kan sebabnya karena perbuatan maksiat ya padahal pacaran hukumnya adalah ha, haram tetapi sallallahu alaihi wasallam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ya e, terkadang beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala menangis karena mentadaburi memahami Al-Qur'an yang beliau baca ini pentingnya seseorang itu untuk bisa menambah kekhusyuan dia terlebih dia bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an atau ketika dia sholat ya maka dia harus memahami apa yang dia baca apa maka dia harus memahami apa yang dia baca bagaimana seseorang bisa menangis membaca Al-Qur'an ya ketika sholat sedangkan dia tidak bisa memahami isi Al-Qur'an tersebut tidak tahu maknanya maka ini yang mengharuskan kita harus belajar lagi, belajar tafsir Al-Qur'an, belajar bahasa Arab dan seterusnya agar menunjang kita lebih bisa khusyuk di dalam salat kita ataupun membaca Al-Qur'an. Sebagai pembuka kita baca mukaddimah atau uh, kata atau uh, pembahasan pertama ya sebelum memasuki hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu Eh, mukaddimah dari Syekh Abdul Razak mengenai tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala alaihi hafizahullah taala ya, beliau mengatakan di dalam syarah eh, Syama'ilun Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'badan nasi wa aktsarahum khasyatan lillahi azza wa jalla. Lidza hasala minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukaun fi mawadhi'a li asbabin mutanawwi'ah. Kata Syekh menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang paling abid kepada Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia yang lain. Dan juga seorang hamba yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena faktor inilah terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tangisan. Jadi di antara sebab utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis adalah karena beliau orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau menangis, ya. takut dengan dosanya. Ya. Maka seorang hamba itu sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk mengingat dosa-dosanya agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering mengingat dosa-dosanya, sering mengingat kesalahan-kesalahannya. Sehingga tatkala dia membiasakan hal tersebut, maka bisa dia bisa mengeluarkan air matanya ya. Karena sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih azabnya sangat pedih. Kesalahan-kesalahan yang dia perbuat di masa lalu sangat banyak sehingga itu melahirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bisa mengeluarkan tangisan ya. Dan ternyata ya di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur yang sering kita dengar, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa di antara keutamaan seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengingat kesalahan-kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sebuah jaminan yaitu naungan yang ada di padang mahsyar kelak yang mana ketika kita berada di padang mahsyar tidak ada naungan apapun. Tidak ada pohon, tidak ada kenopi, nggak ada sama sekali di situ ya. Semuanya padang padang yang tandus tidak ada pepohonan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari dengan manusia ketika itu. Saking dekatnya posisi matahari dengan manusia, maka manusia di saat tersebut mengeluarkan sangat banyak keringat dan keluarnya keringat tersebut tergantung amalannya ya. ada yang sampai mata kaki ada yang sampai lutut ada yang sampai pusat bahkan keringatnya menenggelamkan orang tersebut tergantung amalnya masing-masing sangat panas kemudian manusia ketika itu keadaannya yusyarun suhufatan yaumal qiyamah fatan uratan gurlan pada hari kiamat manusia digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan hufatan tanpa alas kaki, uratan tanpa busana, gurlan tanpa dikhitan. Bayangkan ketika kita berada di padang mahsyar, sangat panas, sangat terik ya. Matahari dekat, kemudian tanpa baju lagi, tanpa alas kaki. Bagaimana mungkin kita tidak mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Nah, di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah naungannya pada hari tersebut. Sehingga tidak kepanasan, sehingga dia bisa terselamatkan dari huru-hara padang mahsyar. Nah, di antaranya adalah hadis Nabi saw alaihi wasallam, hadis yang sahih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhil ya, fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala tersebut nah di antara golongan yang tujuh ini adalah kata Rasulullah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kedua matanya mengeluarkan air mata. Maksudnya apa? Ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kesalahannya begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, kemudian dia menangis. Ya, khawatir takut dirinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, takut dirinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menang menangis maka orang seperti ini akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak ya. maka ini sebuah keutamaan ya nah terkadang ada seseorang itu sangat sulit menangis ya sangat sulit menang menangis bisa karena faktor dia memiliki penyakit hati sehingga hatinya menjadi keras sulit untuk terenyuh sulit untuk menangis ya maka ini juga diperhatikan oleh seorang muslim. Jangan sampai di hatinya memiliki penyakit-penyakit sehingga hatinya keras dan sulit untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia memiliki penyakit dendam di hatinya, ya. Penyakit hasad, sombong, ya. Menyimpan permusuhan kepada sesama muslim yang dulunya teman menjadi musuh, dia simpan dendamnya, permusuhannya itu penyakit penyakit hati yang membuat hati kita bisa keras sehingga susah untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita lembut sehingga mudah menerima nasihat dan mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kata Syekh, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling beribadah kepada Allah ya dan juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ya. Dan kata Syekh menyebutkan fi mawadhi li asbabin mutanawwi'ah. Di beberapa tempat, di, be di beberapa keadaan karena sebab-sebab yang bermacam-macam. Di antaranya tadi adalah sebabnya karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mena menangis. Kemudian Syekh mengutip perkataan Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi rahmatullahi taala alaihi Qala Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu wa amma buka'uhu sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dhahkihi. Lam yakun bisyahiqin wa raf'i sautin kama lam yakun dhahkuhu biqahqahatin. Walakin kanat tadma'u aynahu hatta tahmula wa yusma'u bi sadrihi azizun. Kata kata Ibnu Qayyim mengatakan dan adapun tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka seperti tertawanya beliau. Maksudnya apa? Tangisan beliau tidak melengking, artinya tidak dengan suara keras-keras, melengking. Waraf isautin dan dengan dan juga tidak dengan suara yang tinggi. Sebagaimana tertawa beliau tidak dengan terbahak-bahak. Nah tangisan beliau tidak dengan suara tinggi, melengking dan seterusnya. Kama lam yakum biqahqahatin sebagaimana tertawanya beliau tidak dengan terbahak-bahak. Jadi tertawanya beliau itu kebanyakannya adalah senyum. Sampai-sampai gigi beliau ketika tersenyum lebar keli kelihatan. Nah, begitu pula tangisan beliau, tidak dengan melengking, tidak juga dengan suara ting tinggi. Tetapi tangisan beliau kedua mata beliau mencucurkan air mata ya. Tetapi tangisan beliau dengan kedua mata beliau mengeluarkan air mata ya sampai bercucuran. Jadi ketika Nabi menangis maka apa eh, air mata beli beliau keluar ya. Kemudian dan didengar dari dada beliau azizun bunyi desis nafas ketika menah menangis. Mungkin seperti ini ya. Ketika orang menangis terseduh-seduh. <laughs> seperti itu ya, ketika dia menah menangis. Jadi tidak dengan suara keras, suara melengking dan seterusnya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis itu keluar air mata, kemudian didengar dari dada beliau suara isakan tangis ya. Tidak tidak nyaring ya, tidaknya nyaring. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan sebab-sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis. Wa kana bukauhu tauratan rahmatan lil mayyit. Dan adalah tangisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkadang karena rahmat kepada si si mayit, karena sayang kepada si mayit. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditinggalkan ditinggal meninggal ya, ditinggal wafat oleh anak beliau, anak laki-laki beliau yang bernama Ibrahim. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam menangis ya. Kemudian ditanya kenapa engkau menangis? Kan, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, karena sayang kepada si si Ibrahim, si si anak beliau tadi. Sama seperti kita ya. Normalnya ketika kita uh, ditinggalkan oleh keluarga kita yang tercinta, yang kita sayangi, yaitu orang tua kita. Ya. Maka kebanyakan dari kita pasti menangis, ya. pasti mena menangis. Dan ingat, menangis memang identik dengan perempuan. Tetapi menangis tidaklah aib bagi laki-laki. Ya. Tidaklah aib bagi laki-laki. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang laki-laki dan beliau pernah dan sering didapati oleh sahabat istri-istri beliau menangis beliau menangis karena salat eh, ketika salatnya ketika membaca Al-Qur'an ketika paman beliau Hamzah meninggal beliau juga menangis beliau juga menangis ketika eh, apa melihat uh, syuhada Mu'tah perang Mu'tah beliau juga menah, menangis dan beliau adalah seorang laki-laki seorang pemimpin seorang rasul maka tidaklah aib ketika seorang laki-laki itu menah, menangis maka jangan sampai ada orang mengatakan laki-laki tidak boleh menangis itu salah bahkan dianjurkan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasul menangis karena anak beliau meninggal dunia. Maka kita wajar menangis walaupun kita laki-laki, tegar, kuat dan seterusnya. Orang tua kita meninggal kita menangis. Namun perhatikan jangan sampai kita menangis dengan tangisan yang terlarang seperti dengan melengking sambil memukul pipi dan seterusnya, maka ini ini tangisan yang terlarang. Jadi tangisan bagi laki-laki itu bukanlah ah, aib. Kalau dia menangis karena sayang kepada istrinya, sayang kepada orang tuanya, ya, sayang kepada sahabatnya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga didapati beliau menangis karena apa? Ditinggal mati oleh sahabatnya, ditinggal wafat oleh sahabatnya. Ya. Terus kita baca perkataan Ibnu Qayyim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menangis karena sayang kepada si mayit, seperti beliau ditinggal wafat oleh anak beliau yang bernama Ibrahim wa taratan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha. Nah, dan terkadang Nabi juga menangis karena khawatir menimpa umatnya sesuatu, karena mengkhawatirkan umatnya dan mengasihi umatnya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ya menangis karena um, beliau ingin umatnya selamat. Beliau ingin umatnya jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Beliau sayang, beliau mengasihani kita. Ya. Beliau ingin semua dari kita selamat. Kemudian beliau menang, menangis. Ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tala qaulullah azza wa jalla fi Ibrahim Rabbi innahunna ablalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni al-ayah wa qala Isa alaihi salam in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati Allahumma ummati wa baka jadi kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang firman Allah ini adalah perkataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wahai Rabbku sesungguhnya mereka kata Nabi Ibrahim wahai Rabbku sesungguhnya mereka mereka di sini mereka para berhala banyak menyesatkan manusia banyak menyesatkan umatku faman tabi'ani fa innahu minni maka barang siapa yang mengikutiku tidak tersesatkan dengan berhala tidak menyembah berhala dia mengikutiku fa innahu minni maka sesungguhnya dia adalah pengikutku jadi Nabi Ibrahim mengatakan wahai Allah Subhanahu wa taala berhala berhala tersebut banyak menyesatkan manusia sebagaimana kita ketahui bahwa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak sekali para pemahat patung, para pemahat berhala. Di antaranya adalah ayah beliau sendiri Azir, ya, Afwan Azar, adalah seorang tukang pahat patung atau tukang membuat patung berhala. Nah, kemudian kata Nabi Ibrahim, berhala-berhala tersebut banyak menyesat, menyesatkan umatku. Maka barang siapa yang mengikutiku dengan tidak terpengaruh, tidak tersesatkan dengan tidak menyembah berhala tersebut, maka dia termasuk golonganku. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menerangkan bahwa banyak orang itu tersesat jatuh ke dalam praktek kesyirikan, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyembah berhala, karena menyembah apa? menyembah patung. Nah, kemudian Rasulullah juga membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Jika engkau wahai Allah mengazab mereka umat-umatku, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah yang maha mulia dan maha bijaksana. Engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijak bijaksana. Jadi eh, Nabi Saleh salam ini juga mengkhawatirkan umat-umat beliau yang ternyata malah menjadikan beliau sebagai apa? Sebagai itu Tuhan. Nah, dua ayat ini pertama perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua perkataan Nabi Isa alaihissalam yang Allah kaitkan di dalam Al-Qur'an. Dua ayat ini bercerita tentang terjadinya praktek kesyirikan di zaman Nabi Ibrahim dan juga di zaman Nabi Isa. Nah, Maksudnya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat dua ayat ini, Nabi khawatir umatnya terjatuh ke dalam praktek kesyirikan. Itu yang Nabi sangat khawatirkan. Karena kalau orang itu meninggal dalam keadaan syirik, maka dia tidak diampuni dan masuk ke dalam api neraka. Api neraka. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dua ayat ini, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Nah, subhanallah ya. Rasul apa mengangkat kedua tangan tangannya. Wakola dan Nabi berdoa, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Selamatkanlah dari apa? Dari dosa-dosa besar. Terlebih adalah dosa kesy kesyirikan. Wabaka dan Rasul menang menangis bayangkan. Rasul mengganang kita, mengingat kita khawatir terhadap kita. Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau menangis sambil menangis. Ya. Maka apa yang membuat kita untuk tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat kita tidak mau mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam? Rasul jauh-jauh hari ya, ribuan tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganang kita, mengingat kita, khawatir terhadap kita terjerumus ke dalam praktek kesyirikan dan mendoakan kita. Maka bagaimana orang itu selamat sedangkan dia tidak mengetahui ajaran Nabi? Maka bagaimana orang tersebut ingin selamat tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau belajar Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi, tidak mau belajar sunnah-sunnah Nabi? Bagaimana orang itu ingin selamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Al Bukhari kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kul ummati yadkhulun jannah." Seluruh umatku akan masuk surga. Rasul mengatakan apa? Kul ummati yadkhulun jannah. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Rasul mengatakan umatku ini semuanya akan masuk surga kecuali orang yang nggak mau masuk surga. Otomatis para sahabat ketika mendengar bertanya bertanya-tanya, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Ditanyakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga?" Maka Rasul menjawab, "Man at, uh, eh, man ata'ani dakhalal jannah." Waman asani fakad aba. Orang yang mentaatiku, mengikuti ajaranku, mengamalkan sunnahku, dia masuk surga. Waman asani fakad aba. Orang yang bermaksiat kepadaku, meninggalkan ajaranku, berbuat maksiat mendurhakaiku, fakad aba sungguh dia tidak mau masuk surga sungguh dia enggan untuk masuk sur surga sungguh dia tidak mau masuk sur surga kesimpulannya apa dapat jaminan masuk surga kalau apa kalau dia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita teruskan jadi yang kedua sebabnya karena Nabi khawatir terhadap umatnya karena sayang kasihan terhadap umatnya terjadi kepada mereka sesuatu seperti perbuatan syirik. Wataratan min khasyatillah dan terkadang Nabi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semua tahu bahwa ibadah Rasul luar biasa. Akhlak Rasul luar biasa. Meskipun dengan keluar biasaan tersebut Rasulullah tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul itu dosanya diampuni telah lalu dan akan datang. Tetap beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita subhanallah ya. Kita jujur saja ya, sering lalai, sering khilaf ya. Sering melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Sangat banyak yang kelalaian yang kita lakukan, kekurangan yang kita kerjakan. Tapi kok terkadang kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan susah untuk kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kita renungkan ya, kita muhasabah. Barangkali ada penyakit hati di dalam diri kita ya. Sehingga kita susah untuk menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi disebutkan bahwa terkadang Rasul menangis karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala padahal pemilik kunci surga adalah beliau. Dosa-dosa beliau telah diampuni. Tetap Rasul adalah orang yang sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan inda sama'il Qur'an dan terkadang Rasul menangis juga ketika mendengarkan Al-Qur'an. Nah, ya. Terkadang kan kita menangis karena membaca Al-Qur'an. Jarang mungkin ya kita menangis karena membaca karena mendengarkan bacaan orang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bacaan salah satu sahabatnya Nabi menangis ya. Kenapa beliau menangis? Karena beliau mentadaburi, merenungkan ayat yang dibaca sehingga beliau menah, menangis ya. Nah, ini sangat penting untuk kita agar kita bisa menumbuhkan kekhusyuan ketika mendengarkan Al-Qur'an sampai-sampai bisa menangis alhamdulillah, maka harus kita memahami apa yang dibaca harus kita pahami, tahu maknanya, tahu tafsirannya sehingga kita bisa mena menangis. Wahwa huwa bukaun wahwa buka ushtiyaqin wa mahabbatin wa ijlal. Dan tangisan tersebut adalah tangisan kerinduan, kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibaca adalah Al-Qur'an ya. Beliau cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Musahabun lil khaufi wal khasyah yang disertai dengan rasa takut dan rasa cemas khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma mata bunuh Ibrahim dam'at ainahu dan tatkala Ibrahim anak laki-laki beliau meninggal dunia, beliau menangis. Wa baka rahmatan alahu dan beliau menangis karena sayang kepada Ibrahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak laki-laki Nabi berjumlah tiga orang dan semuanya meninggal masih dalam keadaan kecil, tidak sampai balik ya. Tidak sampai kepada umur yang balik masih kecil-kecil, meninggal semuanya meninggal dunia. Ya, ketika mereka masih bayi masih kecil. Begitupun dengan semua anak perempuan Nabi. Ya, yang sam, eh, yang meninggal ketika beliau masih hidup, semuanya meninggal kecuali satu Fatimah, Sayyidah Fatimah beliau ketika beliau hidup masih hidup ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, enam bulan berikutnya kemudian Sayyidah Fatimah meninggal dunia. dunia. Adapun Ruqayyah Ummu Kulthum itu meninggal dunia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih masih hidup. Kita teruskan. Ketika Ibrahim meninggal dunia ya, anak laki-laki beliau, beliau mengatakan tadma'ul ainu ويهزن القلب qalbu نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمهزونون kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditinggal wafat oleh anak laki-laki beliau yang bernama Ibrahim tadma'ul ainu mata mengeluarkan air mata wayahzanul qalbu dan hati menjadi sedih dan kita tidaklah mengucapkan dan kita tidaklah mengatakan kecuali ucapan yang membuat ridha Rob kita. ini sangat penting ya. Ketika seseorang itu meninggal dunia, maka jangan sampai dia mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ucapan atau ungkapan yang seakan-akan ungkapan tersebut tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayahnya meninggal dunia dia mengatakan apa salah ayah saya? Kenapa ayah saya meninggal dunia? Dia protes. Seakan-akan dia apa? Tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia protes kepada Allah. Apa salah ayah saya? Kenapa dia meninggal dunia? Itu kan pertanyaan yang tidak boleh dikatakan. Kenapa? Berarti dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas ya dan seterusnya. Atau dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Biasanya para perempuan ya eh, dengan misalnya menampar-nampar pipi, nangis menggeraung dan seterusnya ya, maka ini hal-hal yang diharamkan. Boleh kita sedih, boleh kita menangis, tapi tidaklah kita mengucapkan kecuali ucapan yang membuat Rob kita ridho. Seperti kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sesungguhnya sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan kembali cepat atau lam, lambat. Kemudian Rasul mengatakan wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun dan sungguh kami dengan sebab engkau wahai Ibrahim sungguh menjadi se menjadi sedih. Kita menjadi sedih karena engkau meninggal dunia. dunia. Kemudian uh, kata Syekh, wabaka lamma syahada ihda banatihi wa nafsuha tafidu. Dan beliau juga pernah menangis tatkala menyaksikan salah satu putri beliau. Ketika itu terputus jiwanya. Maksudnya beliau pernah menyaksikan anak beliau meninggal dunia, dunia. Maka beliau pun juga menah, menangis. Wabaka lamma qara alaihi Ibnu Mas'udin suratan Nas suratan suratan Nisa. Dan juga Nabi pernah menangis tatkala Ibnu Mas'ud membacakan untuk beliau surah An-Nisa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran Ibnu Mas'ud. Dan ketika itu Ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa. Dan ketika beliau sampai di surah An-Nisa, pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud ya membaca firman Allah Subhanahu wa taala fa kaifa idza ji'na maka bagaimana apabila kami datangkan kata Allah min kulli ummatin bisyahidin kami mendatangkan saksi untuk setiap umat wajina bika ala haula'i syahida dan kami mendatangkan mu wahai Muhammad kepada mereka, kepada umat syahid dan sebagai sak saksi. Maksudnya adalah di hari kiamat setiap umat para nabi mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang umatnya kerjakan. Umatnya perbuatan syirik, umatnya ini dan itu, para nabinya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul ketika mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Rasulullah apa menang? Menangis. Karena khawatir umatnya terjadi kepada mereka sesu, sesuatu. Mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Rasul bersaksi di hadapan Allah bahwa umatnya seperti ini, seperti itu melakukan perbuatan bid'ah dan seterusnya. Pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir. Kemudian wabaka lama mata Utsman bin Maz'un dan Nabi juga pernah menangis tatkala sahabat beliau meninggal dunia yang bernama Uthman bin Maz'un. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi, seorang Rasul, ya, seorang panglima, seorang pemimpin pernah menangis karena apa? Meninggalnya sahabat beliau. Mungkin ya kita jarang menangis karena ditinggal wafat oleh teman kita. Biasanya kita menangis karena keluarga kita yang meninggal dunia Ayah kita meninggal dunia kita menangis. Ibu kita kita menangis, anak kita, istri kita kita menangis. Walau alamnya. Tapi kayaknya jarang ya. Ketika ada sahabat kita yang menangis, kita meninggal dunia, eh, kita menang, menangis ya. Kecuali sahabat ini sangat dekat dengan kita, baik dengan kita, sama-sama menuntut ilmu agama, sering berjamaah, ya, bisa kita menangis karena ditinggalkan wafat oleh oleh sahabat kita tadi. Tapi secara umum kita menangis biasanya karena keluarga sendiri yang meninggal dunia. dunia. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menangis karena meninggalnya Uthman bin Maf'un. Juga paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib beliau juga menangis ya. Beliau juga menangis uh, apa para syuhada perang Mu'tah. Banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didapati menangis karena ditinggal oleh para sah sahabatnya. Wabakalam maka syamsu dan Nabi juga pernah menangis tatkala terjadi gerhana gerhana matahari. Wasalla salatul wasalla salatul kusuf dan Nabi juga pernah menangis tatkala salat salat gerhana ya. Ketika gerhana matahari dan juga ketika gerhana gerhana bulan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis di dalam salatnya. Waj'ala yabki fi salatihi waj'ala yanfukh dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, ya sholat uh, gerhana tadi, beliau menangis di dalam sholatnya dan beliau juga pernah meniup ketika sholat ya dengan tiupan uf uf. Nah ini menunjukkan diantara dalil bahwa ketika meniup sesuatu, misalnya uh, kita sholat, kemudian di hadapan kita ketika ingin sujud ada misalnya ada uh, pasir maka boleh kita tiup, tidak membatalkan salat ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menangis ya, Rasulullah wasallam kemudian meni meniup. Nah, kemudian Rasulullah wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salatnya, Robbi, alam ta'idini Allah tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Ketika beliau salat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, "Alam ini Bukankah engkau berjanji kepadaku? Engkau tidak mengazab mereka." Mereka di sini adalah umat beliau. Wa ana fihim sedangkan aku berada di tengah-tengah beliau. Nah, maka ketika ada orang-orang ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bersama Rasul, maka orang-orang tersebut tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka ketika itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wahum yastaghfirun dan mereka meminta ampun beristighfar kepada kepada engkau meminta ampun kepada engkau ya ya Allah jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukankah engkau berjanji ya bahwa engkau tidak mengadab mereka sedangkan mereka sedangkan aku berada di tengah-tengah mereka dan mereka beristighfar meminta ampun kepada kepadamu. Jadi uh, di antara ya penyebab diangkatnya bala, diangkatnya musibah atau tidak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beristighfar, dengan melazimkan memperbanyak is istighfar. Kata Rasul, "Wa nahnu nastaghfiruka." dan kami meminta ampun kepa kepadamu. Afwan ini bukan ayat ya, ini adalah perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Bukankah engkau berjanji kepadaku engkau tidak mengazab mereka sedangkan aku berada di tengah-tengah mereka dan mereka beristighfar kepa kepadamu dan kami beristighfar meminta ampun kepa kepadamu." Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis dengan uh, keadaan seperti ini. Kemudian wabaka lama jalasa qabra ihda banatihi dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis tatkala duduk di samping kubur salah satu anak perempuan beli beliau. Nabi juga pernah menangis ketika uh, beliau apa? ketika beliau di kuburnya salah satu anak perempuan beli beliau. Wa kana yabki ahyanan fi salatil lail dan Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis ya ketika sholat qiyamul lail. Ketika sholat apa? Tahajud atau sholat ya, qiyamul kia, lail. Nah ini banyak sekali Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena sayang kepada orang yang wafat, orang yang meninggal dunia seperti anak beliau ya Ibrahim beliau menangis Nabi juga pernah menangis karena mengkhawatirkan keadaan umatnya dan kasihan kepada mereka terlebih adalah khawatir umatnya terjerumus ke dalam praktek kesyirikan kemudian yang ketiga Nabi juga menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi juga menangis ya karena mendengar bacaan Al-Qur'an sahabatnya Nabi juga menangis ya karena membaca Al-Qur'an Nabi juga pernah menangis ketika sholat gerhana, ketika khutbah ya, ketika uh, apa? Ketika sholat malam, ketika beliau berada di samping kubur anak beliau, beliau juga pernah menangis. Nah, nanti kita akan menyebutkan hadis-hadisnya. Yang Allah sebutkan baru ini secara umum. Nanti secara detail setiap dalilnya berupa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan membacanya. Tadi baru mukadimah Eh, sambutan ya tentang bagaimana uh, tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan uh, sambung hadis yang pertama mengenai tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Allah sampaikan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah secepatnya mengangkat musibah, menyangkat mengangkat bala yang sedang kita hadapi ini sehingga kita bisa salat berjamaah bersama, menuntut ilmu bersama ya, sehingga kita bisa mengingat Allah Subhanahu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat di tempat ibadah di di dalam masjidnya. Inilah yang sangat kita rindukan. Kita ingin salat berjamaah bersama, ingin menuntut ilmu bersama ya, ketika di dalam masjid, di majelis ilmu dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga melembutkan hati kita ya. Melembutkan hati kita, mengangkat penyakit-penyakit di dalam diri di dalam diri kita sehingga kita bisa mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menangisi kesalahan-kesalahan kita yang sering kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik sehingga kita bisa beribadah kepada Allah ya, bisa menuntut ilmu bisa berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.